Kali ini saya akan membahas tentang apa itu khalifah. Khalifah berasal dari bahasa Arab yang arti bahasa indonesia adalah pengganti Allah. Tapi banyak orang yang beranggapan bahwa khalifah itu adalah pemerintahan. Padahal pemerintahan dalam bahasa Arab adalah umaro, yaitu ulil amri Sedangkan khalifah itu tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan ulil amri. Khalifah itu pengganti Allah dan ayat berkenaan dengan khalifah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 30 di mana di situ dijelaskan saya akan buka uh, Qurannya Wa idqala rabbukal malaikati inni za'idun bil ardi khalifah. Dan ketika Allah bersabda, Allah berkehendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Khalifah di sini ditujukan kepada Adam. Artinya, maksud dari khalifah ini adalah Adam Dan ketika Allah hendak menjadikan seorang wanita yaitu Adam, Qalu halu fiha may yufsadu fiha wa yasfiku dima. Lalu malaikat, sebagian dari malaikat protes. Ya Allah, mengapa engkau jadikan seorang manusia? Mengapa engkau jadikan Adam ini sebagai wanita Padahal manusia sebelumnya telah melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Artinya, telah ada manusia sebelum Adam. Karena jelas di situ mayyub sadu biha wa yaspiku dima. Di mana manusia sebelumnya telah melakukan pertumpahan darah dan kerusakan. Nah, hubungan dari ayat ini adalah dalam surat Ar-Rum 30 ayat 22 dan 23. Di situ dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan berbeda bahasa. Saya lihat dan ya di dalam surat Ar-Rum 30 Ar-Rum 30 ayat 22 dan 23 sini dijelaskan wa min ayati khalaqtus samawati wal ar wa ahtilaf wa ahtilafu al sinatikum wa alwanikum dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan perbedaan bahasa dan warna kulit jadi Allah menciptakan, Maha Kuasa menciptakan berbeda-beda bangsa, berbeda bahasa, dan berbeda warna kulit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan bagi orang yang mengetahui. Coba, artinya Allah Maha Kuasa menciptakan manusia itu berbeda-beda bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Bayangkan kalau seandainya Allah menciptakan Adam, manusia pertama ini sebagai manusia pertama yang berbahasa Arab, misalnya Adam lahir di Arab, maka anaknya akan berbahasa Arab, cucunya akan berbahasa Arab, seluruh dunia akan berbahasa Arab. Karena diciptakan dari satu. Tapi ketika Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan berbeda bahasa, maka banyak bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, Brunei bahasa Amerika bahasa uh, Rusia dan lain sebagainya karena apa? karena Allah maha kuasa menciptakan perbedaan bahasa dan warna kulit karena Allah pertama menciptakan manusia berbangsa-bangsa lalu Allah jadikan seorang khalifah bukan kembali, bukan diciptakan seorang khalifah lalu dijadikan manusia berbangsa-bangsa itu terbalik keadaan yang terjadi sekarang adalah yang dipahami orang-orang Allah itu menciptakan Adam sebagai manusia pertama lalu dijadikan berbangsa bangsa itu kembali kan harusnya diciptakan manusia berbangsa-bangsa lalu dijadikanlah Adam sebagai khalifah terbalik banyak dunia yang sekarang terbalik jadi kalau seandainya Adam sebagai manusia pertama lalu dijadikan berbangsa-bangsa itu sama dengan percaya dengan teori Darwin Percaya bahwa manusia asalnya dari monyet. Nah, manusia itu bukan monyet. Manusia itu berbeda dari dulu zaman sebelum Adam sudah ada manusia, tapi jelas berbeda dengan monyet, jelas berbeda dengan uh, apapun bentuknya. Tidak manusia tidak mengalami evolusi. Kalaupun terjadi evolusi, evolusi yang terjadi pada manusia bukan bentuk, tapi evolusi kholako makhluk dan akhlak evolusi evolusi mental evolusi sikap evolusi sifat evolusi kebiasaan evolusi peradaban tidak ada yang namanya evolusi bahasa kalaupun ada hanya intern dari lu jadi gue kamu dari uh, lu gue saya itu evolusi intern karena perubahan sifat kalau secara bahasa nggak nggak ada tiba-tiba bahasa Arab berubah berevolusi menjadi bahasa Inggris, bahasa Inggris berevolusi menjadi bahasa Sunda itu tidak terjadi karena dari dulu Allah telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa. Lalu Allah menjadikan Adam sebagai khalifah. Nah, ketika Adam menjadikan seorang khalifah sebelumnya manusia sudah ada. Karena protes malaikat, kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah? Padahal manusia sering melakukan pertumbuhan darah dan kerusakan di muka bumi ini. Artinya telah ada kehidupan sebelum Adam dijadikan khalifah. Dan Adam di sini bukanlah sosok, bukanlah wujud. Di mana pemahaman orang pada umumnya ketika berbicara tentang Adam pasti wujud sosok seseorang. Sosok individu seseorang bernama laki-laki gender. Tapi Adam yang dimaksud di sini adalah awal mula Adam itu bahasa Arab. Bahasa indonesia adalah awal mula, one given time. Adam itu adalah manusia, tapi bukan sosok. Adam itu adalah sifat. Nah, di mana ia dijadikan holipah karena sebelumnya telah ada kehidupan. Ini adalah proses tentang sebelum manusia dijadikan dan dilahirkan ke dunia ini. Ini adalah proses di dalam alam rahim. Adam ini adalah alam rahim. Nah, di mana manusia berproses awalnya nutpah, mudgoh, alakoh, lahman. Lalu sempurna kejadiannya, hati, pikiran, tangan, kaki, mata, telinga, rambut, semua sempurna. Setelah sempurna 100 hari masa kejadian di dalam kandungan, lalu Allah meniupkan ruh. Kenapa Allah masih meniupkan ruh? Padahal sudah ada kehidupan. Sudah ada kehidupan sebelum ruh ditiupkan. Sudah ada daging, sudah ada tulang, sudah ada mata, sudah ada pikiran, sudah ada hati, sudah ada rasa. Lalu kenapa harus ditiupkan ruh? Padahal sudah ada kehidupan sebelum ruh itu ditiupkan. Sudah ada nyawa sebelum ruh ditiupkan setelah masa 100 hari dalam kandungan. Setelah 100 hari dalam kandungan barulah ruh ditiupkan. Kan sebelumnya sudah ada kehidupan. Kenapa harus ditiupkan ruh setelah 100 hari? Karena ruh itu berfungsi sebagai khalifah. Ruh itu berfungsi sebagai pengganti Allah. Ruh itu berfungsi sebagai Adam. Di sanalah manusia disebut Adam bisa ngomong dia disebut manusia sebelumnya ya masih belum disebut manusia kalau manusia tidak memiliki ruh tapi sudah ada kehidupan sudah ada nubah mudgo alaku kenapa ditiupkan ruh karena ruh itu tidak diciptakan ruh itu ada bagian Allah yang ditiupkan ke dalam janin manusia bagian dari Allah yang ditukar ke dalam diri manusia sebagai pengganti Allah aku lalu ketika ruh ditemukan maka manusia bersumpah aku hanya menyembahmu aku hanya akan taat kepadamu disitulah terjadi pergolakan antara makhluk-makhluk yang diciptakan sebelumnya yaitu malaikat hati nurani dan jin akal pikiran dari kata zanna yang artinya makhluk yang tersembunyi halus kalau pikiran kalau pikirannya pintar disebut jenius kalau bodoh disebut majinun nah jin tidak terima wah aku tidak terima ini kenapa engkau jadikan ya Allah khalifah manusia hmm? kenapa harus manusia aku lebih dulu pikiran aku lebih dulu kenapa harus jiwa harus ruh harus ada dan saya kenapa harus tunduk? Sebagian malaikat sujud, tapi sebagian lainnya diantaranya jin tidak mau sujud. Pikirannya tidak mau sujud. Makanya Allah menandakan orang Islam maka pikiran menyerah dan pikiran disujudkan. Nah, pikirannya tidak mau sujud. Menolak ketika untuk sujud kepada Allah, Menolak ketika sujud kepada jiwa. Maka disanalah terjadinya, terciptanya hawa. Hawa. Hawa itu adalah nafsu. Hawahu. Ketika Adam diciptakan, ketika, eh, ditiupkan, ketika Adam dijadikan khalifah, di sanalah lahir Hawa. Sebelum Adam dilahirkan, sebelum Adam dijadikan khalifah, tidak ada Hawa. Hawa itu terlahir setelah Adam dijadikan khalifah. Hawahu hawahu, nafsu hawahu. Bukan sosok. Jadi Adam itu adalah ruh. Hawa itu adalah nafsu. Hawahu. Nah, ketika ruh ditukar maka jadilah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sanalah munculnya nafsu. Allah tidak menciptakan LGBT. Allah tidak menciptakan uh, sesuka jenis, gay, bencong dan lain sebagainya Allah hanya menciptakan laki-laki perempuan ketika ada yang ditiupkan dalam janin muncullah Hawa nah, itu laki-laki dan perempuan coba tanya ke dokter setelah ditiupkan ruh maka jadilah jenis kelamin sebelum selasa 100 hari belum ada jenis kelamin tapi setelah masa 100 hari dalam kandungan baru ketika di USG kita bisa melihat jenis kelamin laki-laki atau perempuan di sanalah kekuasaan Allah. Artinya, ketika Adam dijadikan khalifah, ditiupkan ke dalam rahim, maka di sanalah hawa tercipta. Ada empat hawa, yaitu hawa amarah, hawa lamamah, hawa sufiah, dan hawa mukmainah. Nafsu amarah, nafsu benda, nafsu tumbuhan, nafsu hewan, dan nafsu jasmani. Makanya Adam dan Hawa, Adam dan Hawa adalah suami istri karena Adam adalah jiwa, Hawa adalah jasmani. Hawa adalah nafsu. Karena ini dua, ini keseimbangan. Menurut, lalu setelah itu Adam eh, Hawa ini tergoda untuk memakan buah huldi. Buah huldi di sini adalah buah. Huldi itu buah pemikiran, buah dosa pertama antara laki-laki dan perempuan menyatu itu dosa pertama buah huldi kalau bahasa Sunda holdidinya dari sana lahir maka di, diusirlah mereka dari surga dari alam lain dan lahirlah ke dunia dalam keadaan telanjang karena semua manusia dalam fitrahnya terlahir dalam keadaan telanjang maka terpisahlah Adam dan Hawa terpisah di situ apa Adam dan Hawa tidak mengenali jati dirinya sementara manusia banyak dikendalikan oleh Hawa Hawa di atas, Adam di bawah. Dia tidak mengenal lagi jadi dirinya. Sementara ketika ditiupkan, manusia berjanji akan hanya taat dan sujud kepada Allah. Tapi ketika lahir ke dunia, dia lupa. Dia lebih banyak dikendalikan oleh jin dan iblis, oleh nafsu. Dia lupa lagi dengan hati nurani. Dia lupa dengan Adam, pengganti Allah. Nah, disitulah manusia bergelut untuk menemukan jati dirinya sehingga dipertemukanlah kembali Adam dan Hawa kalau manusia sudah mengenali diri disitulah disebutkan man aropa napsahu pakot aropa robahu barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya jadi bertemulah Adam dan Hawa di padang Arafah kalau ketika manusia sudah mengenali diri maka dia akan dipertemukan dengan kesejatian dirinya dan kesejatian Tuhan di padang Arafah ketika Adam dan Hawa berlansing, mengenali jati dirinya. Jadi Adam dan Hawa adalah diri kita yaitu ruhani dan jasmani. Khalifah adalah ruh di dalam diri kita. Hmm? Itulah Adam dan jasmani nafsu ini adalah Hawa. Harusnya Hawa dikendalikan oleh Adam bukan Adam dikendalikan oleh Hawa nafsu. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.